Lalu apa yang membuat seseorang sulit untuk bisa mengikuti kebenaran? Kata para ulama, yang pertama adalah at-taklid. Taklid. Ada orang-orang yang ketika dihadapkan kepada satu permasalahan, perselisihan, perpecahan misalnya, mereka tidak mau tahu. Mereka tidak mau ambil pusing. Mereka tidak mau mencari kebenarannya. Mereka tidak mau mempelajarinya. Yang mereka lakukan adalah mencukupkan diri mengikuti fulan atau Allah yang belum tentu kebenarannya belum pasti ada di atas pihak yang benar ini artinya mereka mengikuti sesuatu yang bukan hujah. Dan inilah taklid. Mereka ini adalah orang-orang yang seperti Allah singgung dalam firman-Nya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Mereka menjawab, kami hanya akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh nenek moyang nenek moyang kami kepada kami. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa, bahkan tidak berada di atas petunjuk. Orang-orang yang seperti ini mirip dengan kaumnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, "Lima ta'buduna min dunillah?" Mengapa kalian menyembah selain Allah? Alladzi la yasma wa la yang tidak dapat mendengar, tidak juga dapat memberi mubarat. Apa jawabannya? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami hanya mendapati nenek moyang kami dahulu seperti itu berbuat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya pendirian. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berpijak di atas nilai-nilai ilmiah. Menghukumi sesuatu bergantung kepada fulan atau alan. Inilah yang membuat siapapun sulit untuk mengikuti kebenaran. Karena sebelum mempelajari sesuatu sudah memiliki kesimpulan terlebih dahulu. Ada dua yang berselisih. Gak dipelajari, tapi sudah punya kesimpulan. Yang benar adalah bulan. Belum dibagi, belum dikali, belum ditambah, sudah punya hasil. Sulit yang seperti ini untuk bisa mengikuti kebenaran. Inilah yang akan menjauhkan seseorang dari yang namanya kebenaran. Menilai segala sesuatu tidak lagi sehat. Menilai segala sesuatu tidak lagi ilmiah. rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang menjadi sebab seseorang sulit untuk bisa mengikuti kebenaran adalah berlebihan terhadap seseorang dalam memujinya ataupun dalam mengaguminya. Kita tidak dibenarkan memuji seseorang secara berlebihan. Dan kita juga tidak dibenarkan mengagumi seseorang secara berlebihan. Sebab kita nanti akan dihadapkan kepada situasi yang sulit. Saat orang yang kita puji, saat orang yang kita kagumi ada dalam kesalahan. Berat untuk kita katakan dia salah. Kenapa? Karena sudah kadung cinta. Sudah memberikan pujian setinggi langit kepadanya. Sudah mengaguminya dengan kekaguman yang luar biasa dia hebat, dia baik, dia masya Allah dalam segala hal, dia zuhud, dia ini, dia itu, nggak mungkin salah. Akhirnya seperti itu. Ya. Maka bukan tidak boleh memuji, boleh. Bukan tidak boleh mengagumi, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Hulu. Ya Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berlebihan dalam sikap kepada seseorang adalah perkara yang dewasa ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi di tengah-tengah para tolabatul ilm dan para duat ilallah. Ingat, kita seorang muslim. Kita adalah talibul haq pencari kebenaran. Pencari kebenaran itu tidak akan pernah silau kepada nama besar yang disandang oleh seseorang. Pencari kebenaran itu nggak akan pernah silau kepada popularitas yang disandang oleh seseorang. Nggak akan pernah silau kepada kedudukan yang disandang oleh seseorang. Pencari kebenaran itu punya kaidah Al-haqqu la yu'rafu rijal Walakin rijal yu'rafuna bil haqq. Kebenaran itu tidak ditilai dan ditimbang berdasarkan orang-orang. Akan tetapi orang-oranglah yang ditilai dan ditimbang berdasarkan kebenaran. Artinya kebenaranlah yang menjadi barometer Sehebat apapun seseorang, sesoleh apapun seseorang, bagaimanapun zuhudnya, kalau salah, berarti dia tidak berada di atas kebenaran. Harus dikatakan salah. Ya. Ingat, kita ahlu sunnah salafiyin. Tidak dididik oleh para ulama kita untuk memiliki sikap, sikap yang berlebihan kepada siapapun. Yang harus jadi patokan kita adalah kebenaran. Ketika kebenaran ada dalam diri seseorang, bagaimanapun keadaannya, dia mulia. Dan sebaliknya, saat seseorang ada di atas kebatilan, bagaimanapun popularitasnya, bagaimanapun keadaannya, maka tinggalkan. Gak ada istilah Gak mungkin Fulan salah Gak mungkin Alan salah Dia hebat Dia baik Dia dekat dengan para ulama Jangankan yang dekat dengan para ulama Orang-orang yang sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai ahlul ilmi Bagian dari jajaran ulama Itu saja bisa salah Apalagi yang cuma dikatakan dekat dengan ulama. Ingat, kita semua sebagai talibul haq, pencari kebenaran. Penjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya. Kebenaran tidak ditimbang, tidak ditilai dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa modal awal langkah pertama untuk kita bisa menilai sesuatu itu hak atau batil untuk kita bisa menilai mana kubu yang berselisih yang ada di atas kebenaran adalah adanya kejujuran muwafaqatul waqi selalu sesuai dengan realita sesuai dengan kenyataan tidak ada unsur-unsur manipulasi kedustaan kezoliman dan hal-hal yang buruk lain ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sikap yang berlebihan terhadap seseorang ini adalah hal yang dulu Allah Subhanahu wa taala ingatkan ahli kitab dengannya. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kalian jangan berlebihan dalam urusan agama kalian. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya dan ahli ibadah-ahli ibadahnya sebagai Rob di samping Allah. Itu kenapa? Karena berlebihan dalam sikap, dalam sanjungan, dalam pujian ya, kepada ahbar, kepada pendeta-pendeta dan kepada ruhban ahli ibadah, ahli ibadah. Inilah yang bisa membuat seseorang sulit mengikuti kebenaran. Ya. Sebab sekali lagi sudah punya kesimpulan sebelum mempelajari sesuatu. Sudah punya penilaian sebelum melakukan sebuah proses. Jadi nggak pernah mau tahu. Yang penting fulan, yang penting alan. Itu yang benar, walau bagaimanapun. Itu yang gak mungkin salah, walau bagaimanapun. Kita tidak dididik seperti itu oleh para ulama kita. Agama kita tidak mengajarkan kita seperti itu. Islam ini agama ilmu, dinul ilmi, agama ilmu. Agama yang selalu berpijak di atas dasar-dasar ilmiah. Ya. Maka nggak ada istilah berlebihan terhadap sesuatu. Ya. Hati-hati. Penyakit berlebihan dalam memuji seseorang, mengagumi seseorang, ini bisa membuat pelakunya jauh dari kebenaran. Ya. Perkara lainnya, khawatirillah rahimani wa rahimakumullah adalah al-kibar. Kesombongan. Kesombongan juga termasuk hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Sa'asrif an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq Aku akan jauhkan, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menampakkan kesombongan di muka bumi dengan cara yang tidak benar. Jadi dijauhkan memang orang-orang yang sombong ini dari yang namanya mengikuti kebenaran. Sulit baginya untuk bisa menemukan kebenaran. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang al-kibr, jawabannya al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Merasa dirinya lah orang yang paling benar dan gak pernah salah. Kalaupun dinyatakan salah, itu hanya miscommunication saja. Ada kesalahpahaman saja. Ini orang yang sombong, gak pernah mengakui kesalahan. Maka yang seperti ini bagaimana bisa menerima kebenaran? Sulit baginya. Pintu tertutup di hadapannya. Nah. Ditambah lagi ghamtun nas. Meremehkan manusia, menganggap dirinya lah yang paling hebat, menganggap dirinya lah yang paling banyak ilmunya. Yang lain ada di bawahnya, yang lain tidak selevel dengannya. Ini bahaya. Ini penyakit hati. Wajib bagi kita semua menjaga diri dari sikap yang seperti ini. Ya.